الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين والرضا عن الله من طاعة القلب الرضا عن الله والتوكل عليه dan daripada taatil qalbi taatnya hati adalah ar-ridha anillah ridha daripada takdirnya Allah ridha daripada ketentuan dan yang diputuskan Allah. Wattawakkulu alaih dan bertawakal pasrah diri mengandalkan Tuhannya tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ridho. Ada sabar, ada ridho. Sabar itu berarti muat-muat no. Kalau ridho itu seneng. Orang sakit. Ada yang sabar. Aslinya nggak seneng. Cuma dikuat-kuatkan sabar. Sabar juga pahalanya besar. Cuma yang lebih besar lagi, ridho. Saya ditentukan oleh Allah sakit. Alhamdulillah. Saya senang dengan ketentuan Allah. Sama begini, ada murid dipukul sama gurunya. Dua murid dipukul sama gurunya. Yang satu dia gak seneng. Pada intinya benci. Gak mau dipukul. Cuma karena Gurunya yang mukul. Ya wis dijarno. Ini sabar ini. Dikuat-kuatkan. Kalau yang ridho enggak dipukul sama guru. Alhamdulillah, anjene salah saya. Memang saya salah. Alhamdulillah dipukul sama guru berarti gurunya cinta sama aku. Ini ridho. Ini ridho ridho. Orang dapat musibah juga begitu. Orang dapat cobaan dari Allah juga begitu. Ada yang intinya nggak seneng, tapi dikuat-kuatkan sabar. Yang kedua, Alhamdulillah, memang saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Saya diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala ridho ini. Ridho ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wahal Jazaul ihsan illal ihsan." Balasannya kebaikan mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah. Apa kebaikan dari Allah? Wa muntahal ihsan ridallah an abdi, Wa huwa thawabu ridhal abdi anillah ta'ala. Puncak daripada kebaikan dari Allah yang akan Allah berikan untuk membalas pahalanya kebaikan hamba yaitu Allah ridho dari itu hamba sebagai balasan ridhonya hamba terhadap Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah ridho kepada hamba-hamba tadi dan mereka hamba-hamba itu juga ridho dari Allah Oh. Hmm? Allah menceritakan bagaimana ketika orang-orang itu dimasukkan surga. Di situ ceritakan fi jannati aden nikmatnya tempat tinggalnya ada di surga aden setelah diceritakan surga oleh Allah pada ujungnya Allah menyatakan waridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar daripada kenikmatan yang ada dalam surga. Hah? Ridhonya Allah itu lebih besar daripada kenikmatan dalam surga. Artinya Allah lebih mengangkat kedudukannya riba daripada kedudukan kenikmatan surga. Sebagaimana Allah mengangkat zikir kepadanya melebihi daripada kedudukan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling afdol. Tapi yang lebih afdol, zikir di dalam sholat. Ingat di dalam sholat. Sebagaimana disebutkan Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan jelek dan kemungkaran. Terusannya ayat Waladzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah dalam salat, ingatnya kamu, khusyuknya kamu dalam salat akbar lebih bagus, lebih besar pahalanya lebih besar kedudukannya daripada perbuatan sholatnya kamu. Karena itu kalau ada orang sholat, dikiri pisan, ingat, nggak lupa, khusyuk, rudur, udah top dah itu orang. Telah menguasai darajat, telah masuk ke darajat yang tertinggi itu orang. Hah? Dikatakan tajallallahu lil mu'minin yaqulu saluni yaquluna ridak. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang yang beriman, "Eh minta, oh, minta, oh, minta apa loh? Minta apa? Minta bidadari. Lecehan bidadari di sana. Minta apa? Makanan. Udah disediakan. Macam-macam mereka tadi itu mendapatkan dari Allah di surga. Minta lagi kata Allah. Minta apa kira-kira? Minta permata. Seperti kerikil permata di sana. Minta kain bagus. Pakaian gelangsarannya sutra. Minta apa di surga? Akhirnya mereka minta ridho, aku minta ridhomu ya Allah. Di sinilah Allah menyatakan waridwanum minallahi akbar. hmm. Nah itu kita harus faham Dalam kita berbuat taat, Dalam kita meninggalkan maksiat, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Ibu-ibu jangan rame ibu. Itu ada yang ngomong-ngomong itu supaya ditegur. Kalau orang baca hadis, baca ayat, nggak didengarkan, ngomong sendiri nggak dapat berkahnya ayat, nggak dapat berkahnya hadis nanti rugi loh sampai. Dari rumah berangkat ke sini ganggu sama yang lainnya, ngomong yang lainnya, rugi nanti ya. Yang diam, yang tenang, yang khusyuk, insya Allah dapat berkahnya ayat, berkatnya hadis. Ah, kita akan menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat. Gitu, Bu. Saya teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Ma antum? Kamu itu siapa? Sahabat ini tidak pernah mengunggulkan dirinya. Kamu itu siapa? Profesor. Enggak. Kamu itu siapa? Doktor. Enggak. Esa es krim misalnya. Nggak pernah. Sahabat ketika ditanya, kamu itu apa? Jabatan kamu apa? Nilainya kamu apa? Kalau mu'minun. Kami orang beriman. Bangga dengan imannya sahabat itu. Cuma apakah cukup dengan mengucapkan aku beriman? Nabi tanya, Maalamatu imanikum? Tanda imannya kamu itu apa? Sahabat, ngaku iman itu tandanya apa? Qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'inda ar-raha wa narda bi mawaqi'il Kami siap dengan iman kami sabar atas ujian Allah syukur atas nikmat kepada Allah dan ridho, senang dengan keputusan Allah. Baru Nabi mengakui, mukminuna wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Benar-benar kamu jauh beriman kalau kamu punya ketekatan model begitu. Gitu, jadi orang mukmin jangan minta dimanja aja. Hah? Apa hasibtum an tutla ah, an taqulu amanna ahasiban ah, nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah manusia tadi itu cukup menyangka cukup aku menyatakan amanah aku beriman wis gak diuji oleh Allah gak bisa Diuji dulu oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Lihat umat-umat dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mengetahui mana yang benar itu omongannya dan mana yang bohongan. Ngaku mukmin, bohongan ada banyak. Kenapa? Tak sabar ternyata diuji. Baru perutnya lapar aja nyolong baru merahat sedikit aja tombol togel kepingin suki. Baru dapat nikmat dikit. Ngajinya libur, nyanyi. Diuji oleh Allah subhanahu Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya hmm. Sebenarnya cukup menjadi keberuntungan bagi orang yang jadikan agamanya Islam. Untung Pak sampean. bikin kita menjadi orang Islam. Ya Allah, coba sampai lihat. Orang yang gak Islam itu coba sampai lihat. Model-model yang disembah. Ada yang dia meyakini Tuhannya patung. Kalau udah dibuat patungnya mendelik, dia iso ketip. Kalau udah patungnya itu mesem, gak bisa merengut. Ada lagi Tuhannya wele. Ada yang punya tangan tujuh. Ada yang kepalanya seperti gajah. Tuhannya digambar serem Tuhannya. Maksud Tuhan kok jerangkung. Ada lagi yang Tuhannya matahari, nyembah matahari. Ada yang nyembah pohon. Ada yang nyembah gunung. Tapi sampean Alhamdulillah menyembah Allah. Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya. Tuba liman hudiyah Islam. Beruntung bagi orang yang mendapatkan hidayat menjadi orang is. Warizku kafafah bukan hanya sekedar dijadikan orang Islam, rizkinya cukup. Untung mak nggak jadi suki, Seakan-akan begitu. Jadi orang Islam yang cukup itu lebih beruntung daripada orang Islam yang kaya. Kenapa nggak tanggung jawab sampean? Di hari kiamat nggak berat. Saya itu cuma 20 ribu punya duit. Ya dibuat makan satu hari habis. Enak. Kalau ditanya oleh Allah. Harta kamu berapa? 20 ribu. Dari mana? rezeki yang halal diceritakan. Terus habis ya Allah. Ya wis beres. Harta kamu berapa? Dua miliar. Makannya kamu 20 ribu. Selebihnya untuk apa? Untuk kursi, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Tanya semuanya sama Allah. Dawa. Panjang hisapnya. Coba sampai tanya itu. Yang dicurigai jadi ke eh, curigai korupsi dipanggil sama kejaksaan di gedung bundar sana ditanyai semua hartanya satu persatu bingung dia diinterogasi sampai 8 jam, 10 jam, 20 jam. Kita nanti itu diinterogasi di pengadilan Allah. Tanya, tapi nyomu. Untuk apa itu? Diinterogasi nantinya. Bukan 20 jam, 500 tahun. Nggak ngeluh sampean. Kata Nabi, untung kalau jadi orang Islam, rizkinya cukup untuk kebutuhannya. Tapi bukan hanya cukup, wakani habis. Cukup dan dia merasa puas dengan bagian rizki yang telah Allah bagikan untuknya. Pecundara sukir ini. Cari ridho dulu. Kalau udah hati kamu itu ridho, kamu dengan sendirinya jadi orang yang kaya. Masya Allah, rizkinya biasa-biasa, uripnya sederhana, tapi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Setiap hari istiqomah baca Quran, majlis taklim aktif. Kaya ini orang. Uangnya banyak, tanahnya luas, mobilnya mewah. Nggak punya kesempatan untuk sholat berjamaah. Nggak punya waktu untuk hadir majlis taklim. Sibuk terus Kadang-kadang makan Nabi telepon, kirim aja barangnya. Itu ada itu, itu ada ini. Maaf-maaf, kadang-kadang ngising Nabi telepon. mati ngising dah iso kadang-kadang. Mau seneng model begini. Di dunia aja dibuat repot sama dunianya. Apalagi di akhirat nantinya. Alhamdulillah. Kata Nabi, beruntung kalau orang jadi orang Islam, rizkinya pas-pasan. Nggak lebih, dan dia ridho dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah. Nih, dengarkan ini ancaman dari Allah. Orang kalau nggak ridho. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana Allahu allazi la ilaha illa ana." Man lam yasbir ala bala'i ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا siwai. Kata Allah dapat Gusti, aku ini Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Siapa orang yang tidak siap sabar dengan balaku, ujianku? Siapa orang yang tidak syukur dengan nikmatku dan dia tidak setuju dengan keputusanku, protes. Kenapa anak yang sakit? Orang itu kok sehat? Kenapa aku melarat? Orang itu kok kaya? Enggak setuju dengan keputusanku. Cari Tuhan selain aku. Wes, ojo. Dilepas sampean dari hamba Allah. Bu hamba itu apa? Doleh Tuhan selain aku. Kalau menjadikan Allah sebagai Tuhan, seakan-akan begitu Allah. Ya harus siap konsabar, tauji. Harus siap syukur kalau tak kasih. Dan jangan protes dengan ketentuanku. Begitu. Ada orang belajar di madrasah sini. Ada aturan-aturannya. Saya protes, enggak setuju dengan aturanku. Dole o madrasah Leo, Dole o guru liyo. Begitu juga Allah. Nggak setuju dengan aturanku. Nggak setuju dengan keputusanku. Doleh Tuhan Leo. Doleh Tuhan sopo maling. Nggak mungkin. Hmm? Ah. Masya Allah. Hmm? Kalau kita lihat bagaimana orang-orang dulu tuh. Sayyidina Umar bin Khattab Beliau itu pernah menyatakan gini, La ubali asbahtu wa amsaitu min syiddatin Udah aku nggak mau peduli. Yang penting aku pasrah dengan Tuhanku. Yang penting aku setuju dengan keputusan Tuhanku. Hidup di pagi atau pagi hari atau sore hari dalam keadaan tenang atau dalam keadaan susah lakoni kabeh. Eh. Loro tetep saya ibadah, sehat tetep saya ibadah. Melarat tetep saya taat, suki tetep saya taat. Wis eh, gak peduli. Kantong isi, kantong kepes, bodoh gak berubah. Begitu keputusan itu. Kalau udah demikian, baru dikatakan ridho. Ya? Ditanya Ja'far bin Sulaiman, Mata yakunul abdu radian? Kapan sih? Hamba itu menjadi hamba yang ridho kepada Allah itu kapan? Ya opo, lewis dadi ridho itu. Maka dijawab, Ida kana sururuhu bil musibah mitra sururihi bin ni'mah." Kalau sudah jika senangnya mendapat musibah sama dengan mendapatkan nikmat. Gambarannya begini. Kalau sampai yang dikasih duit sekarang seket juta, seneng ya boh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Woi, Alhamdulillah di detek, Senang setengah mati. Kalau kehilangan duit 50 juta. Cerah-cerit. Oh, belum itu ini. Mendapatkan musibah sama dengan mendapatkan nikmat. Mendapatkan duit 50 juta. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehilangan duit 50 juta. Alhamdulillah sedekah. Tak sedekah. No, halal, halal. Wah, bodoh. Iso. Nggak gampang ini orang, saudara. Hah? Nggak gampang orang ini. Karena itu ketika ada satu orang di antara mereka kakinya ini nggak tahu jatuh tergelincir luka berat Ya Allah, seakan re seakan. Aku inilah arhamuk. Saya ini saya kasihan lihat kamu ini dalam keadaan begini. Kata dia, mulai pertama saja sudah syukur. Alhamdulillah. Allah jadikan lukaku ada di kakiku, bukan di mataku, kata dia. Kalau luka ada di mata, ya oh, ribku. Tapi Alhamdulillah lukaku masih ada di kakiku. Si Iso urip bagusian. Kaki ada dua yang satu luka. Si Iso melaku walaupun dengan pincang-pincang. Lek matamu sing luka. Ya apa? Melaku tabrak kono nabrak gini. Begitulah orang-orang dulu tadi itu. Hmm? Ridho kepada Allah adalah derajat yang tertinggi saudara. Kemudian yang kedua, Tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan kepandaian akalnya. Tawakal, pasrah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Tawakallah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar menjadi orang beriman. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil Hanya kepada Allah kalau mau bertawakal. Dijamin sama Allah ya. Orang kalau tawakal, pasrah sama Allah, dicukupi sama Allah. Artinya, nggak usah khawatir, ditanggung sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Siapa orang yang bertawakal pasrah kepada Allah, ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah repot-repot. Malah dicintai kalau orang itu tawakal kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalau ada orang datang kepada anda, wis pak, aku bicara ini sampean wis. Pokoknya saya di, di sini aja. Saya siap khidmat dengan Anda. Sampai butuh pijet, tak pijeti. Sampai butuh omai bersih, tak berseni. Sakapi yang sudah. Tuh, saya enggak, enggak, kamu tak gaji sekian. Sakarepi. Gak digaji, sakarepi. Seneng enggak sampean sama orang begini? Masya Allah, ini orang dari hati. Disuruh itu, enggak. Disuruh ini, enggak. Enggak digaji, enggak. cari kayak makan, enggak. Wah, ini orang pasrah betul. Begitulah Allah senang. Khidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Pasrah dengan keputusan Allah. Wah, ini hebat. Allah cinta. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta dengan orang yang pasrah begini. Tutup pasrah itu berarti nganggur. Wis Pak, aku kon keimangan ndak, gak popo, pokoknya aku turut tok. Sapi dah ngono. Bukan begitu namanya pasrah. Pasrah itu artinya saya akan siap untuk khidmat, saya akan siap untuk patuh dan selebihnya terserah Allah mau dikasih atau tidak terserah Allah itu pasrah namanya Dekat DKI ambil ya, Gusti Allah ke hati ini aku. itu kan pasrah. Kalau tidak dimasuk ke surga sama Allah, kayo iya, apa aku sembahyang? Kayo iya, apa aku mau Quran? Kalau tidak dikasih rizki sama Allah, kayo iya, apa aku kerja? Itu bukan pasrah namanya. Artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel, tanpa tendensi. Ah. Masya Allah. Tawakal kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu udah kepepet, kepepet. Udah diikat tangannya. Udah diikat kakinya. Nggak bisa bro, nggak, nggak bisa Berontak dah. Api udah besar dilempar dengan petapel. Nabi Ibrahim dilempar, mau dimasukin dalam api. Malaikat berdatangan, malaikat Jibril datang. Ibrahim, Ibrahim, ini malaikat siap bantu kamu Ibrahim. Yang ngatur hujan mau mendatangkan mendung sekarang, mau nurunkan air. Gimana? Kamu mau nggak? Malaikat yang ngatur angin mau datang, mau meniupkan angin, mau matikan api, mau nggak? Tawar itu, tawar ini. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, nggak usah aku campur ente. Kalau aku suruh minta kepada ente atau malaikat-malaikat yang lainnya, enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dah Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil. Aku sudah cukup dengan jaminan Allah. Dan aku udah pasrahkan. Sebaik-baik yang dipasrahkan itu Allah. Wis. Gak usah ikut campur yang lainnya. Masya Allah. Ini api dari buka kita. Tidak ada tolong-tolong. Lebih tolong. Selamatkan aku. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim, dah. Kalau saya ngereken, tidak apa-apa, Kusi Allah pasti ngereken. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Masuk ke api. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menanggung api nggak disuruh padam. Kalau kita kan nggak disiram air supaya padam, disiram dengan pasir supaya padam. Malaikat aja begitu. Mau mendatangkan angin, mau mendatangkan air. Tapi Allah enggak, biar apinya hidup. Tapi Allah yang memerintahkan kepada api. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya api, Jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman dan keselamatan atas Ibrahim. Kata ulama, kalau Allah itu menyatakan kuni bardan, eh api jadilah kamu dingin, tidak pakai keselamatan, mati ke aku. Nabi Ibrahim kedinginan. Tapi Allah menyatakan bardan wasalaman, dingin dan selamat. Masya Allah, api yang membakar gitu. Tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim dan tidak menyentuh, tidak membakar kulit Nabi Ibrahim atau rambutnya Nabi Ibrahim. Dingin seperti di ruangan AC Nabi Ibrahim. Terus tidak ada yang terbakar kecuali tali yang buat ngikat tangan dan kakinya Nabi Ibrahim. Di dalam api itu Nabi Ibrahim mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tawakal. Keluar dari api, tambah necis, tambah bersih. Kalau kosong iblas, wis. tambah guanteng, tambah wangi. Nih, berkat orang tawakal. Nah kalau kita nggak tawakal, masuk ke dalam api, metu dari sate. Kenapa? Kita nggak tawakal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa Ibrahim alladzi wafa. Nabi Ibrahim itu anjir persis omongannya dengan prakteknya itu persis dipenuhi. Hah? Masya Allah. Banyak sekali sebenarnya masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diceritakan ada seseorang ini udah langganan kepada Sina Umar. Setiap hari dia datang ke Sina Umar. di kei, Mengharap untuk dikasih. Wis langganan ngemis dari orang saiki. Dok-dok, Assalamualaikum. Tahu Sina Umar. kei, Assalamualaikum menini kei Terus istiqomah. Akhirnya ada satu orang negor, ya hada hajarta ila Umar atau ila Allah. Izhab fata'allam al-Quran fa innahu sayughnika an babi Umar. Eh, fulan. ni kok ke Umar terus sih. Eh? Pergi ke Umar. Dikit-dikit ke Umar. Ke Allah sana loh. Berangkat ke sana. Ayo baca Quran. Ayo belajar. Nanti Allah akan mencukupi kamu. Nggak perlu lagi dengan Umar. Kalau udah kamu jadi orang berhasil untuk Allah, maka Allah akan mencukupi kamu. Tidak akan dijadikan perlu dengan makhluk. Artinya tidak membutuhkan bantuan sumbangan daripada makhluk. Rupanya omongan itu masuk dalam hati. Nih orang kalau orang itu aslinya orang yang soleh. Insya Allah dengan omongan tadi itu dia akan sadar. Benar. Masa saya tambah hari kok tambah gantung terus sama Umar. Le Umar mati. Ibarat layangan yang udah putus bolanya. Kelimbung jadi Akhirnya ini orang tidak pernah datang kepada Sayyidina Umar. Bingung Sayyidina Umar. Loh, udah lama ya nggak datang ke sini. Udah berbulan-bulan tidak datang ke sini. Sayyidina Umar itu sampai kangen. Nanti wong ibu. Urip pepulis mati wong ibu. Dicari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu art sekalipun begitu Sayyidina Umar sekalipun jadi Amirul Mukminin presiden Lek ditekani ambek wong gak duwe iku seneng gitu loh. Kalau saiki ono satpami nyentak-nyentak ya. Kalau Sena Umar enggak rumahnya itu didok-dok sama orang yang nggak punya itu dibuka no ditemoni. Nah terus jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden. Harus begitu seharusnya melayani rakyat. Lesina Umar sering datang itu sampai bingung sih Umar. Hmm, dia orang itu yang biasa datang ke sini itu. Dicari-cari, ayo oh, cari-cari. Perintahkan untuk nyari. Nggak taunya orang itu ternyata udah di, di masjid baca Quran. Orang dulu itu udah ada yang belajar hadis. Kenapa? Udah langsung dengarkan dari Nabi mereka. Nggak ada ilmu fikih. Quran tok itu yang dipelajari akan keluar istihadnya sendiri sudah. Para sahabat sebenarnya. Hah? Dia ternyata mempelajari Quran terus. Didatangi sama Sayyidina Umar. Eh, aku kangen sama kamu. Malah syaghalaka kani. Kenapa kamu gak datang? Repot kamu. Apa membuat repot kamu? Tanya. Butuh apa kamu? Butuh apa? Sedang Umar kan begitu. Ini qara'atul Quran. Fa'agnani an Umar wa al Umar. Umar. Kata dia, udah dah. Anak cukup udah. Aku dicukup cukup sekarang aku disibukkan oleh Allah untuk mempelajari Quran. Nggak butuh lagi dengan Umar dan pegawainya Umar, keluarganya Umar udah nggak butuh. Quran udah yang membuat aku cukup sekarang. Akhirnya Sina Umar tanya, rahimakallah, wa mal ladzi wajadta fi? Apa yang kamu dapatkan dari Al-Qur'an? Kok bisa kamu itu total nggak mau datang ke tempat aku, minta kepada aku lagi? Apa yang kamu dapatkan sehingga kamu membuat demikian? Aku baca Quran, kata dia ada satu ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fakultu rizki bis sama wa ana atlubu bil ard. Di Al-Quran itu ada satu ayat menyatakan di langit rizkinya kamu. Dan apa yang Allah janjikan itu sudah dicatat ada di langit. Kata dia, Nah kalau rizkiku yang sudah ada di langit. Ada apa? Anak akan bingung dengan urusan yang ada di bumi, gitu dia. Artinya, ada apa saya korek-korek lagi Umar? Saya ketok lagi pintunya Umar. Lawang rizki saya ada di langit. Langsung saya berhubungan dengan yang dengan langit. Kita ketok pintu yang ada di langit. Rizki kita akan datang sendiri. Nggak pakai ke Umar lagi, gitu dia. Nangis Sina Umar. Bener kamu? Sodakta. Iya, iya. Ternyata orang ini dengan membaca Quran udah sampai kepada Allah. Dia baguskan hubungannya dengan tuannya. Dia baik kan tidak ada masalah dengan tuannya. Tuannya tidak marah dengan dia karena nggak maksiat. Tuannya tidak murka kepada dia karena tidak berbuat dosa tingkat ibadah kepada Allah, hubungan dengan langit, langit mesra. Dicukupi oleh Allah. Nangis Sina Umar, ya Allah. Begitu cepat orang ini sampai kepada Allah. Sampai Sina Umar itu loh. Berbalik. Presiden padahal. Nih, hebatnya Sina Umar. Orang tadi itu yang asalnya setiap hari datang ke Umar, tapi kebalikannya, Sina Umar sekarang sering datang ke orang ini, ngelihat apa yang dibutuhkan. Langsung dia ditangani oleh Sina Umar bin Khattab. Masya Allah, tuh lihat. Ah, karena itu, jangan sampai artinya jadi hati melarat. Boleh rumah kita melarat. Boleh pakaian kita melarat. Boleh sepeda ontel melarat. Tapi jangan punya hati yang marat sampean. Kalau punya hati yang marat sekalipun tinggal di istana, marat sampean. Sekalipun naik me, naik mercy, marat sampean. Tapi kalau udah hati kaya, walaupun sepeda ontel sing wis lawas. Walaupun rumahnya gubuk, koyak wong sugi. Iso tahajud, iso maca Quran, turune enak, nggak sampai disio, di, di, di apa disiksa dengan urusan dunia. Karena itu, ayo kita semuanya udah jadi orang Islam. Alhamdulillah, rizki insya Allah cukup. Asal kayak kebutuhan cukup anda. Tinggal satu, rito artinya. Kona'ah, nerima dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan. Insya Allah sampai jadi orang beruntung kata Rasulullah. Insya Allah sampai menjadi orang bahagia di akhirat. Wis melarat di dunia, hati ini protek terus oleh kusi Allah. Maka nanti anda akan menjadi orang melarat dunia sampai akhirat nantinya. Khosirat dunia wal akhirat, dalika wal khusranul mubin. Na'udzubillah min dalika. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita pasrah tawakal kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. di Insan Allah FM sudah menyimak kajian kita bersalatul jamiah bersama Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Mudah-mudahan